ini Berusaha untuk meringkas akidah ahlu sunnah wal jamaah Yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita sudah sampai pada ucapan beliau bal humul wasatu fi ummah fi firaqil ummah kama anna al ummata hiya al wasatu fil umam ucapan beliau yang artinya bahkan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah al wasat mereka berada di pertengahan fi firqil ummah di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam ini. Mereka adalah berada di pertengahan di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam ini. Kama annal ummata hiya al fil umam. Sebagaimana umat Islam ini mereka adalah berada di pertengahan di antara umat-umat yang lain. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara aliran-aliran yang ada di dalam agama ini mereka berada di di tengah. Sebagaimana umat Islam di antara umat-umat yang lain, di antara orang Yahudi, di antara orang Nasrani, maka mereka juga berada berada di tengah. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Allah SWT mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian yaitu umat Islam sebagai umat yang wasatan, sebagai umat yang berada di pertengahan. Dan sudah kita sebutkan kemarin bagaimana contoh bahwa agama Islam ini berada di pertengahan antara orang Yahudi dan juga antara orang Nasrani yang kita sebutkan kemarin contohnya tentang akidah tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan bahwasanya umat Islam mereka di, di, berada di pertengahan antara akidah sesat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan antara akidah sesat yang dimiliki oleh orang Nasrani. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya orang Yahudi meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai anak zina, merendahkan Nabi Isa alaihissalam dan tidak e, mengakui bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Adapun orang Nasrani maka mereka berlebih-lebihan di dalam meyakini Nabi Isa alaihissalam sehingga mengangkat beliau sampai derajat ketuhanan yaitu meyakini bahwasanya beliau alaihi salam adalah seorang anak Tuhan subhanallah amma yasifun Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan adapun umat Islam maka Allah SWT memberikan taufik dan petunjuk kepada mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah memiliki akidah yang benar yang sahih ya diberikan oleh Allah hidayah sehingga memiliki akidah dan keyakinan yang benar apa akidah mereka mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah seorang hamba artinya bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Demikian pula mereka meyakini dan ini adalah Rob ini adalah bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Demikian pula mereka meyakini bahwa Nabi Isa eh, Isa alaihissalam adalah seorang nabi di antara nabi Allah. Jadi bila ada seorang hamba ini bantahan kepada orang-orang Nasrani dan mereka meyakini bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang harus dihormati, yang harus dibenarkan ucapannya dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi. Ya, Allah memberikan taufik kepada mereka yaitu umat Islam sehingga mereka berada di pertengahan antara orang Yahudi dan Nasrani. Tidak mengatakan bahwasanya beliau adalah anak zina, tetapi mengatakan beliau adalah seorang nabi yang harus diiktiram, harus dihormati, harus dibenarkan ucapannya. Dan mereka tidak seperti orang yang eh, tidak seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga meyakini bahwa bahwasanya beliau adalah anak Tuhan. Kita meyakini bahwa beliau adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Artinya tidak boleh disembah dan beliau bukan Tuhan sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Ini artinya pertengahan. Ya, ini artinya adalah pertengahan. Allah SWT memberikan taufik dan menjadikan kita yaitu umat Islam sebagai pertengahan di antara umat-umat yang lain. Baik. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini mereka berada di pertengahan di antara aliran-aliran yang ada di dalam umat ini, yaitu aliran-aliran yang masih berintisab, yang masih eh, menyadarkan diri mereka kepada agama Islam ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari ummati dan akan berpecah belah umatku. Ini menunjukkan bahwasanya aliran-aliran tersebut adalah masih umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih beragama Islam. Adapun aliran yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka ini bukan termasuk 73 golongan yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan setelah itu beliau mengatakan menyebut, menyebutkan contohnya. Contoh bagaimana ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di tengah-tengah di antara aliran-aliran yang ada. Beliau mengatakan rahmatullah, fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyati wa baina ahli tamthil al-musyabbihati. Beliau mengatakan rahmatullah maka mereka yaitu siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baina ahli ta'til al-jahmiyah mereka atau posisi mereka berada di pertengahan antara ahli taqlid orang-orang yang menafikan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah al-jahmiyah yang mereka adalah al-jahmiyah mengikut Jaham Ibn Safwan mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran tentang namanya dan juga sifat-sifatnya Kemudian mereka menolak nama dan juga sifat tersebut Di antara nama Allah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Halim, Al-Ghafur Ini ditolak oleh orang-orang Jahmiyah Mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat ini adalah keyakinan ahlul ahlul taqdir orang-orang yang menafikan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka menolak? Mereka mengatakan, kalau kita menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Sementara mereka melihat manusia juga punya ilmu. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah Al-Alim berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau demikian kita tolak namanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud tanzih yaitu ingin menyucikan Allah Azza wa Jalla. Ini niat baik mereka. Tetapi mereka berlebihan yaitu sampai menolak nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mereka tolak. Karena kalau sampai menetap menetap sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Ini adalah subhat, ini adalah alasan mereka. Demikian pula apabila datang sifat-sifat yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, maka mereka menolak sifat tersebut, menolak nama tersebut, dan ini adalah keyakinan ahlu ta'til mereka namanya adalah Al-Jahmiyah yaitu pengikutnya Jaham Ibnu Safwan mengingkari nama dan juga sifat Allah SWT dengan dalih dengan alasan kalau kita menetapkan nama dan juga sifat maka khawatir kita nanti menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga mereka sekali lagi mengingkari nama dan juga sifat Allah dan sebagian ulama menghukumi mereka yaitu Al-Jahmiyah ini sebagai orang yang termasuk firqah yang kufar. Yang termasuk firqah yang keluar dari agama Islam. Karena ketika mereka mengatakan bahasanya Allah tidak punya nama dan Allah tidak tidak punya sifat, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah ya, tidak memiliki nama ini dan nama itu. Berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mereka ingin lari yang menyerupakan Allah dengan makhluk tetapi mereka terjerumus ke dalam apa? Ke dalam tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak yang tidak ada. Berarti mereka pada hakikatnya juga terjerumus di dalam menyerupakan Allah, bahkan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang yang tidak ada atau sesuatu yang mustahil. Jadi pada hakikatnya mereka juga menyerupakan Allah dengan dengan selainnya. Ini adalah Al-Jahmiyah. Mereka meyakini atau menafikan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal dengan alasan apa? Dengan alasan ingin menyucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya. Wa ahli tamthil al-musyabbihah. Dan di antara orang yang ahli tamthil yang ahli di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk Al-Musyabbihah yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi di sana ada aliran yang lain yang bertolak belakang dengan Jahmiyah tadi. Kalau Jahmiyah tadi apa? Menolak nama dan juga sifat. Allah tidak memiliki sifat. Sifat apapun Allah tidak memiliki. Ada sebagian yang bertolak belakang. Yang dinamakan dengan Ahlu Tamsil Al-Musyabbihah. Mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana maksudnya? Datang ayat tentang sifat atau hadis tentang sifat Allah SWT. Mereka tetapkan. Mereka tetapkan. Mereka terima hadis tersebut, mereka ayat mereka terima ayat tersebut dan tidak mereka tolak. Tetapi apa yang mereka katakan? Sifat yang disebutkan dalam Quran tersebut atau sifat Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut sama dengan sifat makhluk. Jadi ketika Allah ia mengabarkan bahasanya Allah adalah Al-Alim yang Maha mengetahui. Berarti kata mereka kita tetapkan hadis ini atau ayat ini kemudian mereka mengatakan bahasanya sifat ini sama dengan sifat makhluk. Berarti ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Ini namanya musyabbihah. Atau ketika misalnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arshistawa Ar-Rahman beristiwa di atas arsh. Mereka terima ayatnya. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya istiwa Allah serupa dengan istiwa makhluk, yaitu menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwa makhluk. Atau ketika Allah mengatakan di dalam ayatnya bal yadahu kotani Bahkan kedua tangan Allah ini terbuka. Mereka mengatakan diterima ayatnya Kemudian mereka mengatakan tangan Allah atau kedua tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini namanya musyabbihah. Menetapkan tetapi mereka apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu sesuatu yang sama dengan Allah? Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding yang serupa dengan Allah. Bagaimana mereka bisa mengatakan berani mengatakan bahwasanya sifat ini sama dengan sifat makhluk atau sifat Allah ini sama dengan sifat makhluk. Padahal Allah telah mengatakan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dari mana mereka tahu bahwasanya sifat tersebut sama dengan sifat makhluk? Apakah mereka pernah melihat Allah? Apakah mereka pernah melihat Allah? Tentunya jawabannya tidak. Lalu dari mana mereka yang bisa mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Padahal al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Ya berbicaraan tentang masalah sifat Allah ini seperti pembicaraan tentang zat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tidak pernah melihat zat Allah, maka dan, e, dan dan kita yakin keberadaan Allah Swt, maka demikian pula di dalam masalah sifat. Kita yakini ya Allah memiliki sifat tersebut, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, oleh karena itu ini adalah dua kelompok yang saling bertolak belakang. Yang satunya berlebih-lebihan ya ingin menyucikan Allah kemudian mereka menolak nama dan juga sifat. Yang satunya menetapkan tetapi berlebih-lebihan yaitu dengan cara menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ahlu sunnah maka Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka berada di tengah-tengah. Bagaimana maksudnya? Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan semua dalil mengumpulkan semua dalil baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi SAW kemudian mereka mengambil kesimpulan berakidah meyakini apa yang mereka lakukan ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan nama dan juga sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran demikian pula dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tetapi mereka tidak menyamakan ya sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jadi yang mereka katakan namanya ya kesamaannya. Yang mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an atau dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kemudian mereka mengatakan sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi mereka mensucikan mensucikan Allah tetapi bukan dengan cara menolak nama dan juga sifat. Mereka menetapkan nama dan sifat tetapi sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan berarti mereka berbeda dengan Jahmiyah tadi. Karena kalau Jahmiyah tadi apa? Mereka menolak adapun Ahlussunnah maka mereka mengitbat ya mereka mengisbat mereka menetapkan dan ini ya berseberangan dengan Jahmiyah tadi yang mereka menolak nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengatakan tidak serupa dengan sifat makhluk. Berarti ini membantah siapa? Membantah musyabbihah. Yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Dan kaidah mereka ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini adalah satu ayat yang isinya bantahan kepada orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak sifat Allah dan bantahan kepada orang musyabbihah yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bantahan kepada siapa? Kepada musyabbihah yang mereka mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini bahkan kepada musyabbihah. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar dan dia Maha melihat. Bahkan kepada siapa? Jahmiyah yang mereka menolak nama dan juga sifat. Allah adalah Maha mendengar dan Allah Maha melihat tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ini maksudnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan sebagaimana ucapan Syekhul Islam di dalam masalah sifat Allah. Yang di dalam masalah sifat Allah mereka berada di pertengahan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa bersikap adil yang bersikap tengah bersikap tengah di antara dua aliran yang saling bertolak belakang. Ini satu contoh. Kemudian yang kedua, di antara contoh pertengahan di antara sekian banyak aliran wa hum wasatun fi babi af'alillahi baina al-qadariyah wal jabriyah. Dan mereka yang adalah ada rasa mereka ada di dalam bab Allah, di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Baina al-qadariyah wa jabriyah. Antara dua aliran, yang pertama adalah qadariyah, kemudian yang kedua adalah jabriyah. Yang mereka berkolak belakang dan saling berseberangan yang di dalam masalah af'alullah, di dalam masalah pekerjaan-pekerjaan Allah Azza wa apa keyakinan Qadariyah dan apa keyakinan Jabriyah? Keyakinan Qadariyah bahwasanya makhluk ya di antaranya adalah kita manusia mereka lah yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan mereka yang menciptakan amalan-amalan mereka tidak ada campur tangan dari Allah Azza wa Jalla kita memiliki masyiah dan tidak ada campur tangan dengan masyiat Allah SWT. Ini keyakinan Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan ini bukan takdir dari Allah. Ini adalah kita yang melakukan. Ya, dan dengan dengan masyiat kita tanpa ada campur tangan dari Allah SWT. Ini adalah keyakinan siapa? Al-Qadariyah. Mereka menafikan ya campur tangan Allah di dalam masalah maksiat kita dan juga pekerjaan kita. Yang menciptakan amalan kita adalah adalah kita sendiri. Adapun Al-Jabriyah, maka mereka berlebih-lebihan, mereka mengatakan ini adalah semua dengan takdir Allah, bahkan mereka berlebih-lebihan sampai mengatakan apa yang kita lakukan ini adalah yang melakukan adalah Allah. Jadi kita makan itu sebenarnya yang makan bukan kita, tapi siapa? Allah. Allah yang yang yang, yang mentakdirkan dan Allah yang melakukan. Berarti bertolak belakang dan sangat berseberangan antara siapa? Qadariyah dengan Jabriyah. Dan ini semuanya bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Dan sekali lagi an-sunnah wal Jamaah mereka bukan hanya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Mereka sebelum berakidah mengadakan satu masalah, baru setelah itu mereka menyim, menyimpulkan berakidah. Ya adapun ahlul batil orang-orang yang menyimpang maka caranya bukan seperti itu. Yang pertama mereka berakidah dulu, berkeyakinan dulu, baru setelah itu membaca Al-Quran mencari-cari dalilnya yang mencari dalil yang cocok bagi dirinya. Kalau cocok dipakai, kalau tidak cocok maka ditinggalkan. Oleh karena itu mudah sekali untuk mematahkan yang subuhat mereka karena mereka hanya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Sangat lemah dalilnya. Yang sangat lemah di dalam berdalil. Adapun ahlu sunnah maka mereka membaca ya apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Baru setelah itu mereka menyimpulkan dan berakidah ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan. Mereka mengatakan betul semuanya dengan takdir Allah SWT dan Allah yang menciptakan semuanya. Termasuk di antaranya apa yang kita lakukan itu yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita amalkan. Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." dan Allah yang telah menciptakan hum, menciptakan siapa? Kalian. Wa ma ta'malun dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Berarti kita yang menciptakan Allah, apa yang kita lakukan juga Allah SWT yang menciptakan. Dan yang melakukan, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah kita. Fa'ilnya yang melakukan adalah kita sendiri, bukan Allah SWT. Tapi Allah yang menciptakan fi'il tersebut. Allah yang menciptakan pekerjaan tersebut, adapun yang melakukan hakikatnya adalah kita. Dan itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya bima yaf'alu, bima ya'malu, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka lakukan. Berarti yang melakukan semua itu adalah siapa? Makhluk. Tapi yang menciptakan dan yang menghendaki adalah siapa? Allah SWT. Allah lah yang mentakdirkan, tetapi yang melakukan ya pekerjaan tersebut adalah manusia itu sendiri. Ya Allah SWT mengatakan, وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi kehendak kita itu yang menghendaki siapa? Yang menghendaki adalah Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya masyiah makhluk ini tahta masyiatillah kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan berdiri sendiri seperti yang diyakini oleh orang-orang Qadariyah. Jadi di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka di ya, jalan tengah mereka di, di pertengahan antara dua aliran yang yang tersesat di dalam masalah takdir yaitu Qadariyah dengan Jabriyah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu contoh yang lain wafi babi wa'idillah dan di dalam bab ancaman-ancaman Allah. Di dalam bab wa'idillah yaitu ancaman-ancaman Allah swt. wa taala. Bainal murji'ati wa bainal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim ahlu sunnah berada di antara golongan murjiah dan di antara golongan al-wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim dari kalangan qadariyah dan juga selain selain mereka. Di dalam masalah ancaman Allah Subhanahu wa taala maka mereka berada di antara al-murji'ah dan juga antara al waidiyah Ya, yang mereka tersesat di dalam masalah masalah wa'id ini, itu di dalam masalah ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang wa'idiyah yang mencakup ya di, di bawah mereka adalah orang-orang Khawarij. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mengancam apabila mengancam maka pasti akan di pasti akan ditunaikan ancaman tersebut. Apabila mengancam, pasti akan ditunaikan ancaman tersebut dan mereka mewajibkan hal ini kepada Allah swt. Mereka mewajibkan hal ini kepada Allah Azza wa ini adalah orang-orang Muhammadiyah dan masuk dalam orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah terkadang mengancam tetapi tidak semua ancaman Allah Swt. Allah tunaikan. Dan ini berbeda antara al waad dengan al-wa'id. Kalau di dalam masalah wa'dun yaitu di dalam masalah janji Allah semua pasti Allah tunaikan. Ya Allah menjanjikan kebaikan dengan untuk orang-orang beriman. Maka pastinya akan ditunaikan oleh Allah Swt. Adapun ancaman maka terkadang Allah swt tidak menunaikan ancamannya. Dan ini bukan ya e, dan ini adalah termasuk fadl. Ini adalah anugerah dari Allah swt. Terkadang Allah mengancam dengan sebuah azab tetapi Allah tidak ya me, me, mengadab orang tersebut. Nah, dan ini bukan termasuk bab menyelisih janji. Ya karena ini adalah termasuk anugerah dan juga karunia dari Allah SWT. Terkadang Allah mengancam ya seseorang tetapi tidak Allah kurniakan ancamannya yaitu tidak Allah adab orang tersebut seperti misalnya ketika Allah SWT mengancam orang yang membunuh orang yang beriman dengan kekal di dalam neraka atau dengan diadab di dalam neraka Allah SWT mengatakan wa يَقْتُلْ مُؤْمِنًا mu'minan فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ jahannam فِيهَا dan barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja fajaza'uhu jahannam maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha dia kekal di dalamnya ini adalah ancaman dari siapa dari Allah SWT bagi orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja ancamannya adalah demikian tapi belum tentu Allah kurniakan ancamannya mungkin Allah SWT mengampuni dosa orang tersebut. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Inna Allah la yamfiru ayyushroka bihi wa yamfiru madu nada dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dosa setelah syirik termasuk diantaranya membunuh. Yang membunuh itu tidak tidak sampai kepada kesyirikan wa yaghfiru ma dalik dan Allah masih mengampuni dosa yang lain itu selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosanya. Sehingga dia tidak diadab karena dosa yang dia lakukan. Ini adalah keyakinan Ahlus sunnah wal jamaah. Di sini saya bacakan yang keterangan dari Syekh eh, Muhammad Khalil Harras yang di dalam kitab beliau ketika beliau menerangkan tentang ucapan Syekhul Islam wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairi. Saya bacakan ucapan beliau. Qauluhu wa fi babi wa'idillah. Ucapan beliau yaitu ucapan Syekhul Islam di dalam bab wa'idullah, di dalam masalah ancaman Allah. Yakni anna ahla sunnati wal jamaah wasatun fi babil wa'idi bainal mufarritina minal murji'ah alladhina qalu la yadurru ma'al imani dhanbun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah beliau mengatakan ahlu sunnah di dalam masalah ancaman ini mereka berada di antara orang-orang yang mufarrid yaitu orang-orang yang sangat menyia-nyiakan sangat menyia-nyiakan mereka dinamakan golongan al-murji'ah. Apa maksudnya? Apa keyakinan mereka? Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Yang namanya dosa itu kalau sudah eh, kalau seseorang sudah beriman maka tidak akan memudarati dosa tersebut. Jadi selama kita sudah percaya, ya selama kita sudah percaya, kita sudah beriman, maka yang namanya dosa itu tidak akan memudarati kita. Mau maksiat dua kali, tiga kali, seribu kali, tidak akan memudarati iman kita. Mereka mengatakan bahwasanya iman Jibril itu sama dengan iman kita. Iman Nabi sama dengan iman kita. Karena yang namanya dosa, karena itu tidak akan memudarati iman seseorang. Ini adalah keyakinan orang murjiah yang mereka menyia Mereka mufarrikun ya berlebih berlebihan di dalam di dalam masalah ya keyakinan mereka bahwa dosa ini tidak memudarati e, iman seseorang. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat dengan dengan adanya kekufuran. Yang mereka mengatakan dosa itu tidak akan memudarati iman kita, artinya tidak masalah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya dan tidak akan mempengaruhi iman kita. Sebagaimana kata mereka, ketaatan itu tidak tidak akan bermanfaat dilakukan oleh orang yang kafir. Ya, sebagaimana taat itu tidak akan bermanfaat dilakukan oleh orang yang kafir. Orang yang kafir, mereka kadang bersedekah, kadang mereka memberi santunan untuk orang yatim, untuk orang miskin. Maka ini tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, sebagaimana orang kafir kalau melakukan ketaatan tidak akan bermanfaat, Demikian pula orang yang melakukan dosa, kalau dia berbuat dosa maka tidak akan mempengaruhi imannya. Ini adalah keyakinan siapa? Orang-orang murji'an Wajahmu an al-imana mujarradu tasdiq bil qalb. Dan mereka menyangka, mereka berkeyakinan bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu hanya membenarkan saja dengan hati. Jadi yang namanya iman menurut orang-orang Murji'ah cukup dengan membenarkan dengan apa? Dengan hati. Kalau kita sudah tasdik, sudah membenarkan yang beriman dengan Allah, membenarkan Allah, membenarkan Rasul sudah cukup. Ya setelah itu kita mau berbuat, berbuat maksiat, mau berzina, mau mencuri, mau itu nggak masalah kata mereka. Karena yang namanya iman itu kalau sudah tasdik, sudah membenarkan, sudah cukup. Itulah yang dinamakan dengan iman kata mereka. Ya, wa illam yantiq bihi meskipun dia tidak mengucapkan meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah yang penting sudah membenarkan dalam hati maka itu sudah dinamakan iman wa summu bidzalika nisbatan ilal irja ay at-ta'khir li'annahum akharul a'mala 'anil iman mereka dinamakan murji'ah dari kata al-irja dan al-irja ini artinya adalah takhir yaitu mengakhirkan Dinamakan demikian karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Jadi yang namanya iman, yang namanya amalan itu dikeluarkan dari iman. Jadi iman yang ada di dalam hati saja. Iman itu hanya di dalam hati saja, adapun amalan ya ini tidak termasuk apa? Iman. Ya sehingga e, berbuat maksiat apa saja ini tidak masalah bagi mereka. Kemudian beliau mengatakan wala syakka annal irja'a bihadzal ma'na kufrun يخرج صاحبه عن الملة فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا kemudian beliau mengatakan dan tidak dilakukan lagi bahasanya irja dengan makna seperti ini adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan pemiliknya dari agama Ya apabila seseorang meyakini Allah hanya membenarkan dengan hati dan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dianggap tidak Islamnya? Tidak dianggap. Karena e, seseorang diharuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah ijma para ulama. Kalau sampai ada seseorang yang ingin masuk agama Islam dan dia mampu untuk berbicara, ya kemudian dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam sampai dua dia sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat ya kemudian setelah itu beliau mengatakan fa innahu la budda fil iman min qaulin bil lisan karena yang namanya iman itu harus ada ucapan dengan lisan seperti tadi dua kalimat syahadat Wa'tiqadin bil janah demikian pula keyakinan dengan hati wa amalin bil arkan demikian pula amalan dengan anggota badan. Jadi iman ya sebagaimana sudah kita hafal. Yang bahasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Bukan hanya dengan hati saja. Ya, oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bi'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Ya, iman ada 70 cabang lebih. Kemudian beliau mengatakan fa qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini adalah cabang yang paling tinggi. Yaitu yang paling afdol Ucapan apa? La ilaha illallah. Berarti iman berupa apa? Berupa lisan ya iman berupa lisan. Kemudian beliau mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendah di antara 70 cabang tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Berarti ini juga termasuk iman. Ya, termasuk iman dan ini adalah iman dengan amalan. Kalau tadi yang pertama dengan apa? ucapan. Kalau ini menyingkirkan gangguan dari jalan berarti dengan dengan amalan. Ya berarti iman dengan lisan dan juga dengan amalan. Kemudian boleh mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Dan rasa malu letaknya di mana? Di hati. Berarti hadis ini dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menunjukkan bahwasanya iman itu berupa ucapan Demikian pula berupa amalan dan juga berupa apa? Berupa keyakinan di dalam hati kita. Dan ini membantah apa yang dilakukan yang, yang diyakini orang-orang Murji'ah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan al-wa'idiyah. Wa amma al-wa'idiyah fahum al-qailuna bi anna Allah yajibu alaihi aqlan ay yu'adziba al-'asi kama yajibu alaihi ay yusiba al-muti'. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة أدب sunnah. orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang mereka berlebih-lebihan di dalam ancaman Allah, mereka mengatakan bahwasanya Allah wajib secara akal untuk mengadab orang yang bermaksiat. Jadi mereka mewajibkan kepada Allah. Ya, dan ini tidak boleh. Yang mewajibkan itu Allah kepada kita atau Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, itu yang kita yakini. Adapun seorang makhluk mewajibkan kepada Allah maka ini bukan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah wajib untuk mengadab orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, maka keyakinan mereka orang ini pasti dan pasti harus diadab oleh oleh Allah. Artinya tidak diampuni oleh Allah SWT. Dan ini bertentangan atau berkebalikan dengan orang-orang murjiah tadi. Ya, karena mereka ber, bermudah-mudahan di dalam maksiat. Yang namanya maksiat tidak masalah kata mereka. Tidak akan memudarati iman. Ya, adapun orang-orang Mu'aidiyah maka mereka meyakini bahwasanya Allah pasti ya pasti menghadap orang yang bermaksiat ya tidak ada ampunan bagi mereka. Kemudian beliau mengatakan madhab madhabuhum batil, madhab mereka ini adalah madhab yang batil yaitu madhab yang tidak benar, mukhalifun lil kitab wa sunnah, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dalilnya adalah firman Allah swt, Inna Allah la yamfiru an yusraka bihi wa yamfiru maduna dhalika lima yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan bahwasanya maksiat ada di antaranya yang diampuni oleh Allah SWT. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka meyakini bahwasanya dosa besar ini tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah mengampuni dan kalau Allah menghendaki maka Allah menghadap orang tersebut. Ya wa yaghfiru ma duna dzalik lima yasha dan Allah masih mengampuni dosa yang lain yaitu selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan Famadhhabu ahli sunnah wal jamaah wasatun baina nufati al baidi min al-murji'ati wa baina mujibihi min al-qadariyah. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah pertengahan antara orang-orang yang menafikan ancaman golongan yang menafikan ancaman, yang menolak ancaman. Siapa tadi? Murji'ah. Yang mereka menolak ancaman ini. Mereka bermudah-mudahan di dalam masalah dosa dan mereka menolak yang mengingkari ancaman-ancaman tersebut. Minal murji'ati wa baina mujibihi minal qadariyah. Dan antara orang-orang yang mewajibkan. Yaitu siapa? Al-Wa'idiyah. Yang, yang satunya menolak ancaman dan bermudah-mudahan di dalam dosa. Yang satunya apa? mewajibkan atas Allah yang menunaikan ancaman tersebut. Faman mata ala kabiratin indahum fa amruhu mufawwadun ila Allah. Maka menurut ahlu sunnah wal jamaah barang siapa di antara mereka yaitu orang Islam yang meninggal dunia dan dia membawa dosa besar. Ya seperti berzina misalnya atau berdusta ya atau riba. Ini adalah contoh dosa besar. Barang siapa di antara mereka yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar fa'amruhu mufawwadun ilallah maka perkaranya diserahkan dikembalikan kepada Allah insya'a aqabahu wa insya'a afa'anhu apabila Allah mengendaki maka Allah akan menghadap orang tersebut dengan sebab dosanya dan kalau Allah mengendaki maka Allah memaafkan orang tersebut yaitu tidak diadab karena dosa yang dilakukan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka ber, meyakini ancaman tersebut. Tetapi mereka tidak mewajibkan azab kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Allah menghendaki maka Allah mengadab. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah memaafkan orang orang tersebut. Nah, baik. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية dan di dalam masalah iman dan juga agama maka mereka berada di antara aliran al-haruriyah wal mu'tazilah wa baina al-murji'ah wal jahmiyah dan di antara aliran al-murji'ah dan juga al-jahmiyah mereka yaitu di dalam masalah asmaul iman. Jadi masuk dengan asma eh, al-iman dan juga din di sini adalah nama-nama yaitu gelar-gelar orang di dunia. Seperti misalnya mukmin. Ini adalah gelar. Demikian pula kafir. Ini adalah gelar. Munafik, fasik, ini namanya nama-nama. Ya. Ini yang dimaksud dengan asma. Adapun ah- ahkam maka yang dimaksud adalah hukum-hukum. Maksudnya di dunia ya ini dia sebagai orang kafir atau seorang muslim. Di akhirat dia masuk neraka atau masuk di dalam surga. Ini namanya hukum-hukum. Ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di antara dua aliran ini. Yang pertama adalah Haruriyah dan Mu'tazilah. Mereka menamakan ya orang-orang Khawarij. Haruriyah ini adalah nama lain dari Khawarij mereka menamakan ibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar menurut mereka adalah kafir. Yang menurut orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar namanya apa di dunia? Kafir. Disamakan dengan orang-orang kafir. Orang yang melakukan dosa besar, misalnya berzina. Hanya sekedar berzina, maka dia sudah keluar dari agama Islam bukan lagi seorang muslim. Berdusta berarti dia keluar dari agama Islam. Terjerumus di dalam riba berarti dia keluar dari agama Islam. Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Mereka namakan orang yang melakukan dosa besar dinamakan apa? Kafir menurut mereka. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Yang keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Artinya mereka berada di pertengahan antara Islam dan kafir. Sehingga mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mereka berada di manzilah baina manzilatain. Ya mereka berada di sebuah tempat, di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan muslim dan bukan apa? Kafir. Keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Adapun orang-orang Murji'ah dan juga orang-orang Jahmiyah seperti yang tadi kita sampaikan, mereka tidak menganggap masalah pelaku dosa besar. Artinya pelaku dosa besar keimanannya sama dengan keimanan Jibril. Dosa yang dia lakukan ya sebanyak apapun, sebesar apapun itu tidak memudarati apanya? Imannya. Karena yang penting dalam hati tadi, yang penting kita meyakini dalam hati katanya. Ya dia berbuat maksiat apa saja ini tidak akan memudarati. Bayangkan, ya perhatikan orang Khawarij, orang Haruriyah, Mu'tazilah mengeluarkan mereka dari mana? Dari Islam. Adapun orang-orang berjiwa mengatakan bahasanya imannya sempurna. Imannya apa? sempurna seperti imannya Jibril, seperti imannya para para nabi. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan ini tidak memudarati iman iman mereka. Ini adalah keyakinan orang-orang Murji'ah dan juga Jahmiyah. Adapun ahlu sunnah maka mereka berada di pertengahan. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahasanya pelaku dosa besar berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar adalah orang yang beriman, tetapi mereka berkurang apanya? imannya. Ya, mereka adalah orang yang beriman berarti bantahan bagi orang-orang khawarij yang mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Kita katakan bahwasanya mereka adalah mukmin, mereka adalah orang yang beriman. Tetapi naqisul iman, tetapi mereka kurang di dalam imannya dan ini adalah bantahan bagi orang siapa? Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa ini imannya sempurna. Kalau kita harus sunnah mengatakan dia orang yang beriman dan dia adalah bantang kepada orang-orang khawaris tetapi dia adalah nafisu al-iman. Mereka kurang di dalam imannya. Jadi dosa dan juga maksiat yang dia lakukan ini mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya. Ia mempengaruhi keimanan dia. Semakin banyak dia berbuat maksiat, maka akan semakin berkurang keimanannya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya bahasanya pelaku dosa besar dia tidak kafir. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka Kemudian apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman Dan masih mengampuni dosa yang lain. Itu selain kesyirikan masih Allah ampuni lima yasha bagi siapa yang dikehendaki. Berarti pelaku dosa besar tidak kafir. Seandainya dia kafir, tentunya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tetapi ternyata dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah menunjukkan bahasanya pelaku dosa besar ini tidak keluar dari agama Islam. Demikian pula hadis-hadis yang banyak yang menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat di hari kiamat. Itu para pelaku dosa besar yang mereka diazab oleh Allah di dalam neraka karena dosa besar yang dia lakukan. Ya dalam hadis yang banyak disebutkan bahwasanya kelak mereka akan keluar dari apa? Dari neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya khruju minan nar man man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, atau mithqala mithqalu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka ya orang yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun hanya sebiji dzarrah ya seekor darah. Darah ini adalah seekor semut yang kecil. Yang akan keluar dari neraka ya semua orang Islam meskipun di dalam hatinya hanya ada iman sebesar sebesar darah. Jadi menunjukkan bahwasanya orang yang muslim bagaimanapun dosa besar yang yang dia lakukan meskipun dia mungkin kelak dia akan diadab oleh Allah di dalam neraka Allah menghendaki untuk mengadabnya tetapi dia tidak akan selama-lamanya di dalam neraka dia akan dikeluarkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga selama di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sekecil apapun. Dan ini menunjukkan bahasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari agama dari agama Islam. Yang demikian pula dalil yang lain menunjukkan bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan ini akan berkurang keimanannya. Ya akan berkurang keimanannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Yang tidak beriman, yang tidak ber, ber, berzina seorang yang berzina ketika, ketika dia berzina dia beriman. Maksudnya adalah dalam keadaan dia tidak sempurna, dia dalam keadaan sempurna keimanannya. Artinya orang yang berzina tentunya dia akan berkurang apanya? imannya, akan mengurangi iman dia. Ya. Ini menunjukkan bagaimana wasatiyah bagaimana ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan antara khawarij yang berlebih-lebihan ya di dalam mengkafirkan murtakibil kabirah orang yang melakukan dosa besar dan antara murjiah yang mereka bermudah-mudahan mengatakan bahwasanya tidak masalah melakukan dosa ya baik kemudian wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wa bainal khawarij dan di dalam akidah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka berada di antara orang-orang Rafidah dan antara orang-orang Khawarij. Orang-orang Rafidah, ya orang-orang Syiah, mereka meyakini yang berlebih-lebihan terhadap sebagian sahabat dan mereka ya menyia-nyiakan atau mencela para sahabat yang lain. Berlebih-lebihan di dalam Ali bin Abi Thalib. yang sehingga mereka mengatakan bahwasanya Ali ini Tuhan. Atau ada di antara mereka yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Dan mereka meyakini bahasanya Ali mengetahui ilmu yang gaib dan bahasanya beliau maksum. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat yang lain. Ia mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar dan orang-orang yang setuju dengan kekhilafan Abu Bakar dan Umar mereka kafir. Oleh karena itu mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Khawarij, demikian pula orang-orang Khawarij yang mereka bertolak belakang dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah tadi mengagungkan Ali sampai tingkat apa? ketuhanan. Ada pun orang Khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mereka berada di pertengahan. Meyakini keutamaan Ali sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Alaihi sallallahu Wasallam bahwasanya beliau adalah termasuk mubasyirina bil jannah, orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Khawarij. Tetapi tidak sampai mereka meyakini bahwa beliau adalah maksum, yaitu terjaga dari dosa Ali bin Abi Thalib sebagaimana para sahabat yang lain, manusia yang lain yang kadang salah kadang benar. Tidak maksum, yang maksum adalah yang dijaga oleh Allah itu para nabi dan rasul mereka lah yang maksum dari dosa-dosa besar. Adapun Ali bin Abi Thalib maka beliau seperti para sahabat yang lain, seperti manusia yang lain tidak terlepas dari dosa. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di pertengahan. Ia mengatakan bahwasanya Ali adalah memiliki keutamaan dan beliau adalah termasuk yang dikabarkan masuk surga, tetapi tidak berlebihan di dalam memuji beliau radhiyallahu anhu. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam masalah ini Allah taala a'lam dalam surat Al-Lahab mengatakan bahwa Abu Lahab berada di neraka. Sementara ketika surat itu turun Abu Lahab belum meninggal Apakah itu berarti Allah Menakdirkan Abu Lahab di neraka Lalu bagaimana dengan selain Abu Lahab Apakah ada orang yang Allah takdirkan di dalam neraka Baik Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya di sini bahwa Abu Lahab berada di dalam neraka. Ia dan juga istrinya. Ini adalah kabar dari Allah SWT dan keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini tentang apa yang Allah kabarkan. Kalau Allah mengabarkan sebulan masuk neraka, berarti dia adalah termasuk ahlu nar. Oh. sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang penyebutan sebagian orang dan menyebutkan namanya bahasa dia adalah termasuk penduduk neraka, maka harus kita yakini orang tersebut termasuk ahlun ya, termasuk penduduk neraka. Seperti Abu Lahab dan juga istrinya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Masad. Harus kita yakini bahasanya dia termasuk ahlun Dan ini adalah dengan takdir Allah Azza wa Jal Allah mentakdirkan dia termasuk penduduk neraka karena sebab amalan yang dia lakukan itu kekufuran dia dia kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah qaddar maqadir al khalaik qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 al fasana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan semua takdir bagi makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan takdir di sini mencakup takdir ya si hidup dan juga meninggal termasuk masuknya dia ke dalam surga atau masuknya dia ke dalam neraka. Ini masuk di dalam takdir Allah Azza Wajalla. Jalla. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati aw min nar. Ya, tidak ada di antara kalian, tidak ada sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya sudah diketahui tempatnya apakah dia termasuk ahlul jannah atau dia termasuk penduduk neraka. Ya, ini adalah sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga dan masuknya seseorang ke dalam neraka ini termasuk takdir Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim yang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah yang memberikan hidayah kepadanya kepada Islam dibuka hatinya untuk memeluk agama Islam, dimudahkan hatinya untuk percaya dan meyakini agama Islam, percaya kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah SWT. Percaya dan meyakini Rasulullah SAW, padahal kita tidak pernah melihat beliau. Percaya dengan hari akhir, padahal kita belum pernah merasakan hari akhir tersebut. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan kita hidayah dan telah memudahkan kita untuk melaksanakan agama Islam, maka kita husnudzan kepada Allah yang Allah SWT menghendaki kita untuk masuk ke dalam surganya. ini adalah sikap seorang muslim, demikian pula sikap dia adalah dia beramal. Ya, dan jangan dia meninggalkan amal karena dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang ketiga mendengar hadis tentang takdir dan bahasanya semua sudah ditentukan surga dan juga neraka. Ada di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wa mal amal. Ya Rasulullah, kalau demikian untuk apa kita beramal? Ya kalau memang sudah ditentukan surga dan neraka untuk apa kita beramal? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah jawaban untuk kita semua. Apabila ada bisikan syaitan datang kepada kita dan mengatakan, sudah kamu gak usah beramal, surga dan neraka sudah ditentukan penduduknya. Maka kita dalam ingat ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima kuliqalah." Beliau mengatakan, hendaklah kalian beramal. Dalam kalian beramal karena masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk menuju apa yang dia diciptakan untuknya. Ucapan beliau malu berarti petunjuk bagi kita semua untuk tidak meninggalkan amal soleh. Jadi kita justru disuruh untuk beriman dan beramal. Dan ini adalah sikap seorang muslim beriman dengan takdir yang pertama, kemudian yang kedua dia beriman beriman dengan syariat. Takdir dia yakini, dia imani. Demikian pula dia beraman ber, beriman dengan syariat yang datang dari Allah. Kalau Allah memerintahkan maka dia laksanakan. Kalau Allah melarang maka dia tinggalkan. Berarti dia beriman dengan takdir. Yang kedua dia beriman dengan syariat. Sebagaimana dalam hal dunia, dalam hal dunia kita beriman dengan takdir dan juga beriman dengan syariat. Ya, kita yakin bahasanya rezeki sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwasanya rezeki sudah ditulis oleh Allah. Tetapi Allah di dalam syariatnya menyuruh kita untuk bekerja. Ya Allah mengatakan faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat, itu salat Jumat, hendaklah kalian menyebar. Fantashiru fil ardi, hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi wabtaghu min fadlillah dan hendaklah kalian mencari anugerah Allah. Itu mencari rezeki. Ini perintah dari siapa? Dari Allah SWT Dan Nabi SAW mengatakan Lau antakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulin La ruziktum kama yurzaku qayir Tahudu himasan wa taruhu bitanan Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.